بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما, يع وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فذكر عموم علمه وعموم قدراته وعموم إحاطته وعموم رؤياته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد pada kesempatan yang lampau kita telah menyebutkan sejumlah daripada ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketinggian Allah Masya Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya Pada malam hari ini kita akan lanjutkan Insya Allah Ta'ala Ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah meskipun dia maha tinggi Tapi ilmunya mencakup langit dan bumi Mengetahui segala sesuatu yang terdapat di langit Dan di bumi Allah berfirman Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda Fi sittati ayyam Ialah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada enam masa Thumma stawa alal arsh Kemudian dia bersemayam di atas arasnya Ya'lamu ma yadaju fil ardi Wa ma yakhruj minha Dia tahu apa yang turun ke bumi Rupa malaikat-malaikatnya rupa curah hujan Ya rupa rezeki-rezeki yang dia atur dari langit Wa ma yakhruj minha Dan dia pun tahu apa yang keluar dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, tanam-tanaman, ya berbagai macam emas, perak, tambang, nikel, tembaga yang keluar dari bumi Allah mengetahuinya. Yang turun ke bumi dari langit Allah pun mengetahuinya. Ya, dan dia di atas arasnya maha tinggi. Wa minha wa sama, wa fiha. Dia tahu apapun yang turun dari langit dan dia tahu apapun yang naik ke langit daripada malaikat-malaikat Allah daripada amalan-amalan salih manusia, perkataan-perkataan yang baik, Allah mengetahuinya meskipun dia maha tinggi atas arasnya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Allah menyertai kita dengan ilmunya tadi, pengetahuannya, dengan kekuasaannya, bukan dengan zatnya Allah menyertai kita. Ya, karena Allah begitu besarnya bagaimana Allah menyatu dalam alam yang kecil ini. Ya, jadi Allah bersama kita dimanapun kita berada dengan apanya? Ilmunya. Dia mengetahui kita, padahal dia maha tinggi. Dia mengetahui apa yang turun ke langit, yang dari langit, apa yang naik ke langit, apa yang keluar dari bumi, apa yang datang ke bumi Allah tahu. Meskipun demikian dia ada tersarasnya. Wahwa ma'akum ayyana kuntum dan Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan apapun yang kalian lihat Maha melihat. Meskipun dia Maha tinggi di atas seluruh makhluknya, tapi dia menyertai makhluknya dengan ilmunya dan dia melihat apapun yang perbuat makhluknya yang begitu jauh dari Allah swt. wa taala. Fadzakara umuma ilmih, maka Allah menyebutkan keumuman ilmunya. Ya. Bahwasanya ilmu Allah meliputi segala hal. Dia tahu apa yang turun dari langit, apa yang naik kepadanya. Dia tahu apa yang turun ke bumi, apa yang keluar daripadanya. Ya. Allah menyebutkan tentang betapa luasnya ilmunya wa umuma qudratihi betapa luasnya kekuasaannya wal wa umuma ihatatihi dan dia menyebutkan betapa Allah meliputi segala sesuatu wa umuma ru'yatihi dan Allah betapa luas penglihatannya semuanya dilihat Allah semuanya diliputi Allah semuanya diketahui Allah semuanya di bawah kekuasaan Allah semuanya di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala nah وقوله عز وجل الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تذك افلا افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم طيب Allah masih menyebutkan dalam ayat ini tentang ketinggiannya di atas seluruh makhluknya, di atas arasnya bersemayam. Ada tujuh tempat dalam Al-Quran Allah menyebutkan dia bersemayam di atas arasnya. Dan aras adalah makhluk yang paling tertinggi. Dialah makhluk yang paling tertinggi, dialah makhluk yang paling dekat dengan Allah Jalla wa'ala dan dialah makhluk yang terbesar ya dan dan arash itu makhluk karena itu Allah mengatakan wahu rabbul arashil azim dialah Tuhan pemilik arash yang begitu besarnya pada pekan nampak kita telah jelaskan perbandingan antara kursi dan arash kursi bagikan lempengan dicampakkan di padang pasir maka arash dialah padang pasirnya Perbandingan kursi dengan langit dan bumi serta alam semesta ini, bintang-bintang yang ada padanya, miliaran galaksi, ya bagikan perumpamaan itu pula. Seluruh langit dan bumi beserta apa yang terdapat pada keduanya, bagikan lempengan dicampakkan di padang pasir, padang pasir itulah dia kursi Allah Jalla wa Ya Allah wakbar. alangkah besarnya kursi Allah. Wasi'a kursiyuhus samawat. Kursinya meliputi langit dan bumi dan kursi bahasa Arab adalah maudhi'u qadamil malik, tempat meletakkan kaki bagi raja, itulah makna kursi. Adapun arah secara bahasa adalah sarirul mulki, sehingga sana raja. Ya. Wa qawluhu azza wa jalla Allah juga berfirman, Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Dialah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit yang begitu berlapis-lapis dan bumi. Omah ma bainahuma fi sittati dan yang apa yang terdapat antara keduanya pada enam masa. Thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas arasy Malakum min dunihi min waliyin. Tak ada bagi kalian dari sen Allah sebagai wali, penolong kalian, wala syafi'. Tak pula yang memberikan syafaat. Afala tatadzakkarun? Tidakkah kalian mengingat? Yudabbirul amra minas sama. Dia mengatur urusan dari langit ilal ardi sampai ke bumi semua urusan dari langit sampai ke bumi Allah yang mengaturnya. Tsumma ya'ruju ilaih, kemudian naiklah kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu urusan tersebut ke atas dibawa oleh malaikat-malaikat laporannya fi yaumin dalam satu hari kana miqdaruhu yang bilangannya hitungannya jika kalian hitung alfasanatin mimma ta'udun seribu tahun jikalah kalian menghitungnya perjalanan malaikat-malaikat membawa segala urusan dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, perjalanan berapa puluh tahun, seribu tahun, seribu tahun dalam hitungan kita. Alfasanatin, seribu tahun. Subhanallah, betapa tingginya ya langit tersebut. Dzalika alimul ghaibi dan itulah dia Tuhan yang Maha mengetahui semua yang gaib. Tak ada bagi Allah yang gaib, bagi kita gaib, bagi dia tidak. Ya, Al-Azizu dan Dia adalah Tuhan Maha Perkasa Ar-Rahim meskipun dia perkasa tapi tak semena-mena meskipun dia Maha Perkasa tapi dia memiliki sifat rahmat dialah Maha Penyayang karena sebagian makhluk punya kekuasaan hilang sifat sayangnya yang adalah yang muncul adalah sifat sombong maka Allah meskipun perkasa pemilik langit dan bumi mengatur semua urusan dari langit ke bumi ya yang mana seluruh urusan tersebut dibawa malaikat ke atas laporannya dalam bilangan seribu tahun namun Allah subhanahu wa ta'ala dialah Tuhan yang maha mengetahui segala macam urusan yang gaib apalagi yang tampak dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang nah wa qawlu azza wa jalla أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير Kemudian Allah menyebutkan tentang Allah di atas seluruh makhluk di atas langit. Di atas langit. Ya, Allah berfirman, "A amintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dengan Tuhan yang di langit? Maksud di langit bukan di dalam langit tapi di atas. Fi bima'na ala. Sebagaimana Allah mengatakan ya dalam Al-Qur'an, Allah perintahkan kita untuk berjalan di muka bumi ini. Kata Allah, "Famshu fi manakibiha." Berjalanlah padanya, pada bumi maksudnya di atas bumi, bukan dalam bumi kita berjalan. Kadang-kadang fi dalam bahasa Arab bermakna Allah. Sebagaimana perkataan Firaun kepada para tukang sihir, "Tsumma la'usallibannakum fi judhu'in nakhli." Kemudian kalian akan kusalib dia ya, di tiang-tiang atau di pohon-pohon kurma. Bukan dalam pohon kurma, tapi di mana? Di atas maka makna fis sama adalah di atas langit. Apakah akan merasa aman dengan Tuhan di atas langit karena tak mungkin langit dapat memuat Allah yang Maha Besar. Makhluk begitu kecil. Langit digulungnya dengan tangan kanan. Ya, Allah gulung langit di hari kiamat. Ya. Allah gulung langit di hari kiamat dengan tangan kanannya. Wassamawatu matuyatun biyaminih. Ya, langit itu dia gulung dengan tangan kanannya. Bagaimana mungkin Allah dalam langit? Mustahil. Allah di atas langit. Ya. amintum man sama, apakah kamu merasa aman dengan yang dia di atas langit? An yakhsifa an yakhsifa ar. Jika dia berkehendak dia akan tenggelamkan bumi kalian ini fa idza tamur. Ya. Maka bumi ini akan berguncang, berjalan Am amintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman pula dari yang di langit? An yursila alaikum hasibah jika dia berkehendak dia kirim kepada kalian dari atas langit batu-batuan. Fasata'lamuna kaifa nadhir? Pastilah kalian akan mengetahui bagaimana pembawa kabar peringatan tersebut. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Allah mengatakan apakah kamu tak merasa takut dengan Tuhan yang di langit jika dia mau ditenggelamkan bumi kalian dia buat bumi ini goyang dia goyang bumi ini dia buat longsor dia buat tenggelam ya apakah kamu merasa aman dengan yang di langit jika dia mau dia kirimkan meteor dari atas sana batu-batuan dari langit sebagaimana Allah hujani ya ashabul fil Allah hujani siapa tentara bergajah Abraha dengan batu-batu dari langit Allah Maha Kuasa, tak ada yang selamat. Allahu Akbar. Ini menunjukkan Allah di atas. Bukan di mana-mana. Ya. Bukan dalam diri kita dia. Zatnya di atas maha tinggi, ilmunya dalam segala sesuatu. Ilmunya ada pada segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu dan dia meliputi segala sesuatu, mendengar segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Tapi zatnya di mana? Di atas makhluknya. Siapa yang mengatakan dia sendiri, bukan kita yang ngarang-ngarang. Dan tak akan mungkin Allah buat Quran teka-teki silang. Kalau kita tersesat padanya kita kafir, kita keluar daripada Islam, masuk neraka mustahil. Di hari kiamat Allah akan tanya, siapa yang katakan saya di selangit? Engkau ya Allah, kita selamat. Ya. Siapa yang mengatakan Rasulmu ya Allah, kita selamat. Ya, di hari kiamat Orang-orang yang mentakwilkan bukan Allah tak mungkin di atas. Berarti kalau di atas bertempat. Kalau bertempat berarti makhluk. Kalau diandai kata dia menempati aras, berarti sebelum aras ada dia di mana tempatnya? Akal-akalan. Di hari kiamat orang-orang seperti ini, kenapa kau katakan aku di mana-mana? Apa jawabannya? Tak bisa dia katakan. Kenapa kau tolak aku di atas aras? Tak bisa dia jawab. Ya, Aku menyatakan bersementara kenapa kau katakan tidak? Mana lebih tahu aku atau dirimu tentang aku? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan inilah jalan paling selamat dan inilah namanya aqidatus salaf. Inilah akidah para ulama-ulama terdahulu, namanya as-salaf. Inilah akidah Nabi, para sahabat, tabi'ut tabi'ut tabi'in dan inilah akidah imam-imam yang empat. Imam Syafi'i ini akidahnya. Nanti kita akan baca insyaallah tabaraka taala. Bahkan ini akidah setiap rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan baca pula. Nah. Wa qawluhu ta'ala tanzilum min hakimin hamid. Wa qawluhu ta'ala Allah berfirman, tanzilun min hakimin hamid. Quran itu turun dari Tuhan yang Maha Bijaksana, Hakim, Hamid dan Maha Terpuji turun Quran dari Allah menunjukkan Allah di mana di atas siapa yang bawa Quran Jibril dari mana daripada Allah kepada siapa kepada dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam andai kata Allah tidak di atas tidak dikatakan tur Quran turun dari Allah subhanahu wa taala nah wa qawluhu azza wa jal sabbih isma rabbikal a'la fallahu azza wa jal huwal Aliyul a'la ala kulli syai'in min kulli wajhin ala kulli shay'in min kulli wajhin ala kulli shay'in min kulli wajhin wa qawluhu azza wa jalla Allah berfirman subbih isma rabbikal a'la surah al-a'la ayat 1 sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi siapa yang mengatakan dia dan ini pula yang kita ucapkan dengan diri kita dalam posisi terendah dalam hidup kita tatkala kepala kita yang mulia ini yang begitu pongah ini, yang begitu sombong ini harus sujud sejajar dengan kaki kita. Ketika itulah kita ucapkan subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau Tuhan, engkau maha tinggi dengan zatmu. Ya. Uluwul zat, maha tinggi dengan zatnya. Uluwul qahar, maha tinggi dengan keperkasaannya. La yughalab, tak akan ada yang dapat mengalahkannya. Uluwul qadar, dan dia maha tinggi dengan segala macam keputusannya tak akan ada dapat merubah keputusannya jadi ada tiga ketinggian bagi Allah satu ini diingkari oleh orang-orang Jahmiyah dua mereka akui juga pertama namanya ulu al-qahar Allah maha tinggi keperkasaannya tak akan ada dapat mengalahkan Allah ini semua diakui oleh semua ahlu ahlu kalam Mu'tazilah akui ini semua akui ini yang kedua ulu Al-Qadar. Allah Maha Tinggi dengan kekuasaannya. Tak akan ada yang dapat mendapat merubah keputusan Allah, ketentuan Allah Subhanahu Ini pun diyakini oleh semua ahlu kalam. Yang ketiga ini hanya akidah salaf yang meyakini Allah Maha Tinggi, uluwudzat Maha Tinggi zatnya kata mereka tidak. Dia tidak di atas aras. Di mana Tuhan? Allah Jalla wa Dia tidak jauh dan dia tidak dekat. Dekat tapi jauh, jauh tapi dekat tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam alam, tidak di luar alam, tidak di samping. Terakhir tak ada. Akhirnya tak ada. Subhanallah. Kalau kita di mana Tuhan Allah? Di atas arasnya. Siapa yang mengatakan Allah aman, selamat? Mau berapa banyak kamu ayat? Saya datangkan tentang istiwa tujuh tempat. Dia mah tinggi berpuluh ayat. Hadis apa yang kau butuhkan? Nabi mengatakan irhamu man fil ar. Rahmati yang di bumi yarhamukum man fis sama. Merahmatikan siapa yang di langit. Siapa yang Maha Arhamur Rahim? Allah Jalla wa ala. Maka inilah akidah yang yang benar. Ya, yang orang-orang sekarang mengatakan yang berakidah-akidah ini adalah akidah mujassimah. Ini akidah dianggap akidah mujassimah menyamakan Allah dengan zat, menyamakan Allah dengan makhluk. Allah bukan jisim kata mereka, Allah bukan makhluk. Allah tak butuh tempat dan kita pun mengatakan Allah tak butuh kepada makhluknya makhluknya dan kita mengatakan Allah tak butuh kepada aras sebagaimana kita butuh kepada singgasana Allah tak butuh bahkan semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengatakan ghaniyun 'anil alamin maha kaya tak butuh dengan seluruh alam semesta aras yang butuh Allah Allah tak butuh kepada aras dan aras tak dapat meliputi Allah yang maha besar Subhanallah. Naam. Wa qawluhu ta'ala tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ayat dalam surah Al-Jathiyah ayat kedua. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Turun kitab ini dari Tuhan Allah, dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Naam. Wa qawluhu ta'ala wa qala fir'aunu ya haman li la'alli أبلغ asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi fi Musa wa inni الله أكبر Allahu akbar inilah dia akidahnya Firaun dia mengingkari Allah di atas sehingga dia berkata kepada Musa dalam bentuk pelecehan dan ini terdapat dalam surat Ghafir ayat 36 37. Wa qala fir'aunu Berkata Firaun, "Ya Haman, wahai Haman," dan Haman adalah menteri Firaun. Kedua-duanya Allah giring ke dalam neraka. Ibnili sarhan, buatkan untuk aku tower yang tinggi. Dia lecehkan Musa karena Musa mengatakan Allah di atas. Dia katakan Haman, buat tower tinggi-tinggi. La'alli ablugul asbab agar aku dapat naik ke atas asbab samawati aku mau naik ke langit fa'attali'a ilahi Musa aku mau lihat mana Tuhan Musa wa innil adhunnu kadhiba aku yakin Musa berdusta dia yang mengingkari Tuhan di atas siapa Firaun kenapa dikatakan Firaun ini karena Musa mengatakan Tuhannya di atas kata Firaun oh aman buat tinggi-tinggi tower ya aku mau lihat mana Tuhan Musa ya subhanallah Aku yakin Musa itu berdusta. Artinya apa? Tak ada Tuhan di atas. Musa berdusta. Allahu Akbar. Yang mendustakan Allah di atas itu Firaun. dan para pengikutnya. Nah. Qala Abu Hasan Al-Asy'ari وقد احتج بهذا الآية على الجهمية بهذه بهذه الآية على الجهمية فأكذب فرعون موسى عليه السلام في قوله إن الله فوق السماوات وسيأتي إن شاء الله تعالى حكاية كلامه بحروفه قال أبو الحسن الأشعري berkata Abu Hasan Al-Asy'ari inilah yang disebutkan kepadanya akidah Asy'ariyah apa yang disebutkan kepada beliau tidak seperti itu di akhir kehidupan beliau fase kehidupan beliau terakhir inilah dia akidah yang diyakini akidatus salaf Akidah terakhir yang boleh meninggal dengannya adalah akidah ashabul hadis, akidah Nabi dan para sahabat. Dan ini bukan dikarang-karang. Sebagian mengatakan diragukan Alibana bukan tulisan dia. Ternyata banyak buku yang dia tuliskan tentang akidahnya bukan hanya Alibana. Ya, Alibana al-Nusulian kata mereka ini kita diragukan daripada dia. Oke, taruh ini diragukan. Yang lain, Maqalatul Islamiyin. Yang lain, Ahli ila Banyak. Berkata Abu Hasan Asy'ari, "Wa qad ihtajja bihadhil ayah 'ala al-Jahmiyah." Wa qad ihtajja bihadhil ayati 'ala al-Jahmiyah. Ya, maka sungguh ini dapat dijadikan sebagai hujah untuk mengkritisi pemahaman Jahmiyah yang mengatakan tak ada Tuhan di atas. Ya, Fa'akzaba Fir'aun Musa di mana Firaun mendustakan Musa alaihissalam fi qauli ketika Musa mengatakan innallaha faqas samawat Tuhan Allah di atas langit di atas seluruh langit maka berkatalah Firaun Wahyaman buat tinggi-tinggi tower aku mau lihat mana Tuhan Musa aku yakin Musa itu berdusta berarti dia mengingkari Allah di atas dan akan datang insyaallah wasayat insyaallah taala Hikayatun hikayatu kalami bi hurufi Akan kita sebutkan kelak perkataannya dengan hurufnya dengan redaksinya. Naam. Wa qala Allah Ta'ala hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Dalam surat Sabah Allah menceritakan tentang alam malaikat, al-alamu al-ulwi. Bahwasanya jika Allah berbicara, seketika datanglah yakni As-Saqah. Seketika datanglah kepada seluruh malaikat ya As-Saqah begitu dahsyatnya suara yakni ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh malaikat jatuh pingsan. Tatkala mereka semuanya siuman maka mereka bertanya kepada Jibril, "Tuhan kita tadi berkata apa?" Maka Jibril berkata, "Tuhan kita telah berkata yang benar. Tuhan kita mengatakan kebenaran. Ini ayatnya." hatta idza fuzzi'a an qulubihim tatkala telah hilang ketakutan dalam hati mereka setelah mereka pingsan qalu berkatalah para malaikat madza qala rabbukum Tuhan kalian bilang apa qalul haqq maka mereka berkata Allah mengatakan kebenaran wa huwal aliyyu dan dialah Tuhan yang maha tinggi al kabir Tuhan yang maha besar Bagaimana Tuhan dapat menempati makhluk yang hina, yang kecil ini dalam tubuh kita? Tak ada apa-apanya ini subhanallah. Kalau dikatakan Allah bisa menempati tubuh kita, apa bedanya kita dengan orang-orang Nasara yang mengatakan dalam Isa itu ada Tuhan? Menyatu. Apa beda kita dengan pemahaman Al-Hallaj Abu Hussein yang mengatakan dalam diriku yang ada Allah? Subhanallah. Ya, dan inilah akidah yang diyakini ya yang terimbas pengaruh pemahaman Ibnu Arabi di negeri kita di Nusantara ya antara salah satu orang yang menentang dakwanya para wali-wali namanya siapa? Saya Siti Jenar yang mengatakan seluruh alam raya inilah Tuhan. نعم وقال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله Wahwal Hakimul Alim. Wahwal Ladi fis sama ilah. Dialah Tuhan yang di langit. Wafil ardi ilahu. Dia juga Tuhan yang di bumi. Karena langit dan bumi semuanya miliknya. Dia Tuhannya. Ya. Wahwal Hakimul Alim. Dan dialah Tuhan yang maha bijaksana. Lagi Tuhan maha tinggi. Tuhan yang maha bijaksana. Lagi maha mengetahui. Jadi ini menunjukkan Allah di atas. Dialah pemilik bumi. Dialah Tuhan di langit dan dia Tuhan di bumi yang disembah. Yang di langit menyembahnya malaikat-malaikat di bumi yang menyembahnya hamba-hambanya yang beriman. Nah. Wa qala Allah Ta'ala wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Wa qala fal hukmu lillah fal hukmu lillahil aliyil kabir. Wa qala Ta'ala Allah berfirman dalam surah Al-Buruj. Ya. Wahwal ghafurul wadud. Dialah Tuhan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai hamba-hambanya. Zul Arshil Majid, dialah Tuhan pemilik Arsh yang yang terpuji. Fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir. Dalam surah Ghafir Allah mengatakan, "Fal hukmu lillah." Hukum itu semuanya layaknya hanya milik Allah yang menentukan segala macam keputusan. Hukum itu milik Allah dan dialah Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Naam. أكوال رسل الله والسفراء والسفراء بينه وبين خلقه وعرف الخلق به وعظمهم تنزيها له Akwalu الله Inilah sekarang kita pindah kepada poin berikutnya Perkataan para Rasul-Rasul utusan Allah Akwalu Rusulillahi ya, Perkataan para Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Wasufarai bainahu wa baina Perkataan ya perantara antara makhluk dan Allah, para rasulnya. Ya. Wa a'rafil khalqi bih. Perkataan orang yang paling mengetahui tentang Allah dari seluruh makhluk, para rasul. Wa a'zamihim tanzihanlah. Perkataan yang paling paham bagaimana mengagungkan Allah SWT. Siapa mereka? Para rasul. Bagaimana perkataan mereka? Mari kita baca. wa qad ittafaqat kulluhum min awwalihim ila akhirihim ala أن الله فوق السماوات عال على خلقه مستو بذاته بذاته على عرشه وقد اتفقت kulluhum min awalihim ila akhirihim telah sepakat seluruh rasul-rasul sejak awal sampai akhir ala anna Allah fawqa samawati Allah itu di atas seluruh langitnya alin maha tinggi ala khalqih di atas semua makhluknya mustawin bidzatihi dan dia bersemayam dengan zatnya ala arsyih di atas arasnya نعم قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي الجيلي الجيلي وعلو, وعلو, وعلو, وعلو الله على خلقه فوق السماوات في كل كتاب أنزل أن أنزل على خلقه فوق السماوات في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل Qala Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jili Berkatalah Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jili Atau disebut juga Abdul Qadir Al-Jilani Inilah orang-orang sufi yang senantiasa menisbatkan kepadanya perkataan Dia dikatakan kutub bagi orang-orang sufi dan dia ulama kaum muslimin Ya, dari Baghdad, dari Irak sana dan inilah perkataan ini tentang Allah. Ya. Yang kalau antum kenal namanya Abdul Qadir Jalani, ini dia orangnya. Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jili. Ya. Apa dia berkata? Wa 'ala khalqihi. Ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya, Fauqa samawati, di atas seluruh langitnya. Fi kulli kitabin ini termaktub dalam semua kitab unzil yang pernah diturunkan. Ala kulli nabiyyin ursil atas segala nabi yang pernah dikirim. Nah. Qaulu Adami, qaulu Adami abil bashar alaihi salam. Nah, lihat. Inilah perkataan Adam. Dia mulai dari Adam. Perkataan Adam, abil bashar dialah bapak manusia alaihi salam. Semoga senantiasa baginya tercurah keselamatan. Zakara Ikrimatu wa Wahbun an Ibni Abbas qala أحبط الله آدم إلى الأرض وقال له سأ سأبئك سأبوئك سأبوئك بيتا أخص بك بكرامتي أخصه أخصه بكرامتي وأدخره لنفسي ولست أسكنه وليس ينبغي له أن يسعني ولا ولا يحملني ولكن على كرسي الكبرياء والجبروت وهو الذي يستقل بعزتي وهو الذي وضعت عليه عظامتي وجلالي وهناك استقر قراري وهو بعد ضعيف عني لولا قوتي نعم ini dinukil daripada Ibnu Abbas. Zakara Ikrimah wa Wahab an Ibnu Abbas. Ikrimah dan Wahab Ibnu Munabbih pernah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qala berkata ya Abba Ibnu Abbas, "Ahbatallahu adam ilal ardi." Allah telah menurunkan Adam ke bumi tatkala Adam melanggar ya melanggar larangan Allah dari surga diturunkan ke bumi wa qala lahu maka berkatalah Allah kepada Adam sa'ubawwi'uka baitan akhussuhu bi karamati wa adakhiruhu li nafsi walastu askunhu akan kusiapkan bagimu secara khusus ya rumah yang dia tercipta dengan kemuliaanku dan akan aku siapkan rumah tersebut untuk diriku dan aku tak menempatinya walaysa yanbaghilahu an yas'ani karena tak layak memang ah, tempat manapun meniputi diriku wala yahmiluni apalagi membawa diriku walakin ala kursiyil kibriya'i wal jabarut karena aku ada di atas kursi kebesaran dia ya, keperkasaan wa huwa yastaqillu bi'izzati maka kursi tersebutlah ya yang dia memang di atasnya lah kekuasaanku wa wada'tu 'alaihi 'azamati di atasnya lah keagunganku wa jalali kemuliaanku wahuna kastakar qarari dari sanalah segala macam keputusanku berlaku wahwa ba'du dha'ifin anni laula quwwati wahwa ba'du dha'ifin anni laula quwwati dan dia adalah makhluk yang lemah andai kata bukan dengan kekuatanku ya ini disebutkan oleh Al-Azraqi dalam akhbar Makkah dari Wahab bin Munabbih secara panjang nah terus قول داود عليه السلام قال أحمد ثنا سيار حدثنا حدثنا سيار حدثنا جعفر قال قال setiap kali sana antum baca قال حدثنا حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال سمعت ثابتا يقول كان داود عليه السلام داود دا كان داو داود عليه السلام yutilu salat yutilus salata al lail fayarka'u raq'ah thumma yarfa'u ra'sahu fayanzur ila ada ada adi mis sama'i thumma yaqul ilaika rafa'tu ra'si ya amir sama' Qala Ahmad berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitabnya Az-Zuhud Qala Ahmad haddatsana Sayyar qala haddatsana Ja'far. Sayyar telah memberitahukan kepada kami. Ya. Dan dia berkata Ja'far telah memberitahukan kepada kami. Ja'far berkata sami'tu Thabitan yaqul aku pernah Thabit berkata kana Daud alaihissalam yutilu salata minal lail. Adalah Daud memperpanjang salat malamnya. Fayarka'u rak'ah, dia ruku, ruku yang panjang, thumma yarfa' ra'sahu, kemudian dia mengangkat kepalanya, fayanzur ila adimis sama, dia melihat ke arah langit sana. Thumma yaqulu, kemudian dia berkata, ilaika rafa'tu ra'si kepadamu lah wahai Tuhan aku mengangkat kepalaku, ya amir sama, wahai yang di atas langit memakmurkan. نعم وقال ابن منيع حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت قال كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء نظر العبيد إلى أربابها قال ابن منيع بركة ابن منيع حدثنا علي بن مسلم telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Muslim qala hadatsana Sayyar telah meriwayatkan kepada kami Sayyar bin Hatim qala dari dari yakni Sayyar bin Hatim dia berkata hadatsana Ja'far bin Sulaiman telah meriwayatkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman qala hadatsana Thabit telah meriwayatkan kepada kami Thabit qala berkata Thabit kana Daud wa alaihi salam yutilu salatah Daud alaihi salam memperpanjang salatnya kalau salat dia salat panjang Semayarka kemudian dia ruku, thumma yarfa' ra'sah kemudian dia bangun dari rukunya, fa kemudian berkata ilaika rafa'tu ra'si wahai Tuhan, aku mengangkat kepalaku kepadamu. Ya Amir sama wahai Tuhan yang makmurkan yang di atas langit. Ya, nadharal 'abidu ila arbabiha. Sungguh hamba melihat kepada pemilik segala sesuatu. Allahu jalla wa ala. Nah, terus baca dua paragraf lagi. Qala Ahmad haddatsana Abu Amr ad-Dharir قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن سائب عن أبي عبد الله الجدلي قال ما رفع داود عليه السلام رأسه إلى السماء بعدما أصاب الخطيئة حتى مات نعم وقال سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عطاء بن سائب عن أبي عبد الله الجدلي قال ما رفع داود عليه السلام رأسه ila samai ba'dal khati'ata hayyaan hayyaan hayya'a hayyaan hayyaan hayyaan min hayyaan hayyaan laysa bit tashdid hayyaan hayyaan hayyaan min rabbih azza wa jal Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan juga dalam kitabnya Zuhud dan riwayat yang tadi kita sebutkan itu ya kata Al Imam Az-Zahabi rahimahullah sanadnya saleh, sanadnya bagus. Berkata Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya saya ringkas ya daripada Abu Abdullah As-Saibin dari Abu Abdullah Al-Jadli Al-Jadali dia berkata ma rafa Daud salam ra'sahu ila sama Daud tak pernah lagi berani mengangkat kepalanya ke langit ba'dama asabal khati'ata hatta mata setelah dia melakukan kekeliruan kekhilafan sampai dia meninggal karena takutnya kepada Allah tak berani dia mengangkat kepalanya ke langit dan pada riwayat berikutnya dari Sulaiman bin Harbin dengan sanadnya ya, daripada Abdullah Al-Jadali dia berkata, "Ma rafa'a Daud salam ra'sahu ila sama'i ba'dal khati'ah haya'an rabbih." Daud tak pernah berani mengangkat lagi kepalanya ke langit karena malu kepada Tuhannya setelah kesalahan yang dia buat. Subhanallah. Ini daripada Daud insyaallah taala di kesempatan akan datang kita akan sebutkan perkataan para nabi lainnya. Perkataan Nabi Ibrahim, perkataan Nabi Yusuf, perkataan Nabi Musa, agar orang paham ini akidah bukan dibuat-buat. Ini adalah akidah para nabi, akidah para rasul, akidah para sahabat, akidah para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Maka bagaimana disesatkan orang-orang yang mengatakan Allah di atas langit? Bagaimana disesatkan bahkan dikafirkan orang-orang yang mengatakan Allah bersemayam di harasnya? Subhanallah. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.